Selatan Bapak Haji Samsul alamat Kajian yang saat ini dirawat di rumah sakit Islam alam. Mudah-mudahan dengan bacaan pada jamaah ini Allah berkenan memberikan semuanya. Wa min amali di kabul sallallahu alaihi pendapat harkat adalah bersyukur. Ketika Habib Haji Salahuddin Alamat mengucapkan dulu kampung almarhum kampung Kalekal tempat Habib Muhammad Al-Aksi keluarga Kuru Alamat Habib Kalekal kalimat datang dan dari Haji Yai Haji bahwa nanti seorang dan adalah itu ila man asaf ila taba alil ikatil adam wastajata liman ta'ahu wa qad tawakkala alaihi fi ijazil maram la ilaha illa huwa wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun wa asyhadu an la ilaha illallahu al-mun'imu 'ala al-ibad ilan sabil rosad Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad that. dengan benar sesuai dengan syariat berlatihan dalam rangka kita ini menjadikan diri kita orang-orang yang benar-benar bertakwa. Kemudian yang keempat, sholat itu dikerjakan dengan khusyuk, dengan hati yang khusyuk, benar-benar ikhlas dan konsentrasi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون berbahagialah orang-orang beriman yang mereka di dalam salat mereka benar-benar khusyuk. Nah, bagaimana upaya kita get ya, sholat yang dapat sholat yang sempurna atau disebut dengan sholat yang berkualitas. Manakala sholat itu sudah kita kerjakan dengan baik dan sempurna, maka tinggal sekarang kita bisa mewujudkan apa yang telah kita hayati di dalam sholat itu kita wujudkan dalam berkualitas. syarat syaratnya itu ketentuan atau rukunnya akan kita macam kalbiyah qauliyah dan fi'liyah hati ucapan dan perbuatan itulah rukun-rukun sholat karena itu maka target di dalam sholat ini ialah kalau kita sudah mengerjakan sholat harus berbuat أجمعين وعلى تابعين وتابعي التابعين وارضنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين